Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dimulai dengan alhamdulillah bahwa apa maka amal itu putus tidak dinilai di hadapan Allah maka kita awali amal kita ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin setiap majelis kalau tidak disebut selawat maka majelis itu menjadi majelis antanajifa, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Kita tak ingin majelis kita ini menjadi majelis bangkai Maka kita pun berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Laisa minna man lam yarham saghirana. Siapa yang tidak sayang kepada yang kecil, walam yahrif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku, adik-adik dan ibu-ibu bil khusus sahibul bait, sahibul hajat yang besar tidak dihimbau gelar Yang kecil tak dapat disebut nama Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Yang akan kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah peran ibu sebagai al-madrasatul ula lembaga pendidikan pertama dalam membentuk manusia. Kalau kita lihat kursi yang cantik, ukiran dari Jepara itu dari pokok kayu di tengah hutan. Setelah dipotong, dikeringkan, dibawa ke kota, dipahat, lalu kemudian jadilah kursi. Maka untuk menjadi manusia itu yang membentuknya itu bukan tukang yang membentuknya itu bukan ahli ukir tapi dibentuk adalah al-um ibu sebagai madrasah ulama. Sekarang ada namanya sekolah berkarakter. Anak ibu sekolah di mana? Sekolah berkarakter. Mantap ya, iya. Artinya apa bu? mbuhlah <laughs> Pokoknya berkarakter kata orang, berkarakter kata kita. Itu sekolah berkarakter. Saya bukan mau mengejek, mau menyepelekan. Sekolah itu nomor dua. Karena dalam Islam diajarkan yang penting yang berkarakter pertama itu adalah ibunya. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai dari sejak dia masuk TK. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak dia mulai bisa merespon. Yang satu mengatakan pendidikan anak dimulai sejak masuk pendidikan dasar. Tiga-tiganya salah total. Kapan pendidikan dimulai? Pendidikan dimulai ketika memilihkan ibunya. Saat ibunya salah, salah semua. Ini hanya saya sampaikan di pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak yang hadir beruntung. Kalau saya sampaikan ini di pengajian bapak-bapak, oh bahaya. Ada ini bapak-bapak semua. Pendidikan bapak-bapak yang awal itu adalah ketika mencarikan ibunya. Langsung semuanya. Ternyata saya selama ini salah Pak Ustaz. Jadi makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah." setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah makna fitrah itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratul Islam anak itu sudah Islam suci bersih Lalu siapa yang mengotorinya? Fa'abawahu kedua orang tuanya. Yuhawidanihi merubahnya jadi Yahudi. Yunassiranihi merubahnya jadi Nasrani. Yumajjisanihi merubahnya menjadi Majusi. Memang dia tetap Muslim, KTPnya Islam. Cara hidupnya Yahudi, cara makannya Nasrani, cara nikahnya Majusi. Yang membentuk itu siapa? Yang pertama kali membentuknya adalah ibu. Makanya ketika memilihkan ibu untuk anak kita, kata Nabi pilihlah empat sifat. Apa sifat ibu itu? Tungkahul mar'atu li arba. Perempuan biasanya dinikahi orang karena empat. Pertama lima liha karena kaya. Sebenarnya Pak Ustadz, dulu yang mau nikah sama saya ini banyak sekali. Saya orangnya ganteng dulu. Sekarang kok sisa-sisanya pun gak kelihatan lagi ya Banyak dulu perempuan ngejar saya Pak Ustaz Tapi itulah yang saya pilih istri saya Kenapa itu yang dipilih? Itu yang dulu cincinnya wake Pertama perempuan dinikahi karena mal Karena hartanya Yang kedua Wali hasabiha Karena keturunan Tengku Raden Raja darah biru, orang kaya, orang hebat, anak pejabat, anak penguasa, anak kiai. Yang ketiga, wali jamal. Beautiful. Kenapa nikah sama dia? Karena cantiknya. Tapi kata Nabi, kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah karena sukunya, Berapa banyak perempuan diusir dari pantangan suku, dilanggarnya pantangan suku, maka dicopot gelar-gelar kebangsawanannya. Kalau kau nikah karena wajahnya, hari berganti musim berubah, wajah akan berubah juga. Dulu waktu pertama nikah memang rambut bak mayang terurai alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang sweet. tapi begitu 20 tahun pernikahan tak nampak lagi mayang terurai tinggal sumbu kompor tak lagi kelihatan delima merekah tinggal semangka hampir busuk tak lagi nampak semut beriring bagai PNS bubar barisan kalau kau nikah karena bentuk ini semua maka yang kau pandang kata Nabi Yang keempat Fasfar bidatidin Pandanglah karena agamanya Ini yang hadir di majelis ibu-ibu ini Kenapa bisa begini berkumpul bersama Buat acara pengajian Karena yang keempat Agama Agama diambil dari kata Akama Meluruskan yang bengkok Yang miring ditegakkan Memutihkan yang hitam menjadikan orang menjadi baik, maka pandanglah karena agamanya. Sekarang banyak perempuan dinikahi bukan karena agamanya. Karena kaya di tengah perjalanan, bangkrut, miskin, utus, cerai. Karena anak raja, rupanya bapaknya raja palsu ditangkap KPK. Hancur dunia persilatan. Karena wajahnya, wajah berubah Dulu memang mancung setelah tua. Perempuan adalah bunga. Bagaimana sifat bunga? Kuntum, mekar, kembang, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati. Itu hakikat bunga. Sekarang banyak laki-laki tidak siap menerima bunga yang layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu adalah bunga plastik. Maka banyak sekarang perempuan menanamkan plastik ke wajahnya. Sudah jelas orang Indonesia hidungnya pas-pasan. Eh, nonton Joda Akbar. Sudah jelas orang Indonesia dagu pas-pasan. Yang ditonton abad kejayaan. Akhirnya hidung disuntik itu silikon. Mancung dua bulan. Bulan ketiga turun dagu ingin punya lesung pipit seperti orang India di dagu disuntik plastik bulan ketiga turun hidung turun dagu turun pas macam malam kiri bulu mata mau dipot dicukur lihat wajah di kaca oh lah engkau tak seperti dulu lagi sedih gimana caranya ya cukur aja kata setan cukur aja cukur aja cukur aja Ustaz sudah nyampaikan hadis La'anallahul mutanammisat Allah melaknat perempuan yang mencabut Allah melaknat perempuan yang mencabut Tapi kata dia Mohon maaf Ustaz Aku tidak mencabut Merapikan Diambillah pisau cukur suami Dengan tangan bergetar Habis itu Tengok makin masak Mau kondangan tinggal sebelah Akhirnya potong sebelah lagi Hilang dua-duanya kawan udah telepon, gimana bu jadi kita waduh gimana nih untung nampak di whiteboard ada spidol akhirnya Alhamdulillah selamat pergilah undangan sampai di tempat undangan mati lampu kipas angin pun padam makan rendang panasnya minta ampun luntur ambil tisu panas sekarang ya iya mas lupa nengok orang senyum kita senyum orang ketawa kita ketawa yang diketawakan orang kita rupanya sudah tak ada alis mata lagi balik ke rumah sampai di rumah sudah jam 9 malam ketuk pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Mas buka pintu mas dibuka sama suami dilihatnya la ilaha إله إلا هو qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. kenapa ini hantu gak pergi-pergi akibat memilih istri tidak pada agamanya makanya kata Nabi jangan kau pandang karena kayanya jangan kau pandang karena suku bangsanya jangan kau pandang karena hartanya pandanglah karena agama untuk apa bagi kami ini Pak Ustadz ibu-ibu yang selama ini kurang memperhatikan agama, perhatikanlah. Lalu apalagi gunanya untuk kami ini? Ibu kan akan punya mantu yang anaknya laki-laki, jangan anak itu dong sampai kan US S1, sudah S loro, sudah S telu. Masalah istri carilah sendiri nggak bisa. Memangnya nanti kalau dia dalam masalah keluarganya bisa kita berlepas tangan? Tidak harus susun tim fit and proper test. Dengan ini, saya Ibu Haja Anu ingin mencari menantu tim fit and proper test. Ketua saya sendiri, sekretaris, konsultan Ustadz Abdul Somad dan bukan lain. calon ibu berapa? Ada tiga. Nomor 001. Kita lihat gaya. Tengok gayanya. Sukunya suku apa? Suku Jawa. Oh, saya nggak mau punya mantu orang Jawa Pak Ustaz. Nggak bisa asalkan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah terimalah dia itu guna konsultan diangkat ibu maunya orang apa saya maunya orang Minang Pak Ustaz biar mudah makan di rumah sederhana. Tak bisa. Kita kan sudah sepakat tim ini. Yang jadi utamanya adalah din, agama. Jadi itu Pak Ustaz, ya. Kalau mau saya diangkat jadi konsultan, dengar cakap saya. Kalau tidak, saya mundurkan diri nih. Oke lah Pak Ustaz kalau gitu. Jangan kita permasalahkan suku. Ya, apalagi agama sekarang. Agamanya apa? Islam. Bu. Ini jilbabnya baru aja tadi pagi pas. Nanti kalau pulang, ini sudah mau dimasukkan ke tas lagi. Gak bisa kita terima. Lalu kita cari aja. Wah, begitu. Apa maknanya? Kita pertama kali berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan. Fiddin. Makanya tadi saya datang disambut dengan طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ibu رزقنا وقنا tanah wakina untuk apa nasihat pernikahan tolonglah Pak Ustadz ini hari pernikahan anak saya hari paling sakral lima menit aja Akhirnya Ustadz menyampaikanlah, Hai kedua mempelai, inilah bekalku untuk bahtera rumah tangga kalian berdua. Mempelai itu nggak ada masuk lagi di kepalanya. Ustadz menasehati, mereka bukan yang mendengarkan nasihat, cubit-cubitan. Lah ambil, ambil Ustaz, suaminya, calon suami ambil tuster. Makanya saya senang nih acara Besok apa judulnya? Pak Haji Henry judulnya pendidikan anak perempuan sebagai al-madrasatul ula. Mantap, bagus. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti akan menceritakan ke anaknya. Ternyata ibu-ibu enggak perlu cerita ke anaknya. Nanti kalau pulang dari sini anaknya nanya, "Ma, ya, ada di pengajian ya?" Iya. Judulnya apa? Ibu sebagai lembaga pendidikan pertama yang ceramah siapa? Siapa nama Ustaz kita ini? Nama saya mudah ingatnya. Kul wallahu ahad, Allahu somad. Ustaz itu ceramah tentang apa tadi mak? Tentang pendidikan anak. Apa aja isinya? Mama nggak ingat. Atau apa aja? Nanti kita tunggu rekamannya. ah itulah enaknya canggih zaman sekarang maka anak laki-laki didengarkan nah kau akan jadi kepala rumah tangga kau cari istri yang solehah, bukan cuma pandai pakai lipstick bukan cuma pandai ke salon tapi pandai mendidik anak-anakmu engkau juga hai anakku yang perempuan generasi akan datang mau jadi masuk surga mau surga itu terletak di genggaman tanganmu umat ini akan baik kalau perempuannya baik makanya dikatakan dalam pepatah bukan hadis Nabi An-Nisa Nisa perempuan imadul bilad tiangnya negeri Iza saluhat saluhatil bilad kalau perempuannya baik negeri menjadi baik wa iza fasalat kalau perempuannya rusak maka negeri menjadi rusak ibu-ibu andailah ibu-ibu di Batam ini seperti ini semuanya hmm Takkan ada perempuan yang tak pakai jilbab. Kenapa? Semuanya. Dari mulai ibu di ujung, di tengah sampai ke ujung, saya melihat jilbabnya jilbab syar'i semua. Sampai yang dibalik-balik tiang syar'i semuanya. Jilbab syar'i itu apa Pak Ustaz? Apa jilbab syar'i itu Pak Ustaz? Inilah jilbab syar'i. Menutup leher, menutup dada sampai ke bawah. Ini anak-anak kita nonton. Coba lihat anak jilbabnya panjang? Karena ibunya jilbab panjang. Kenapa anaknya jilbabnya panjang? Langsung praktek napa? Kenapa nggak pakai jilbab? Karena laki-laki. Jangan takut. Ustaz baik. Artinya apa? Pengaruh perempuan luar biasa. Saya ceramah di Kuala Lumpur satu minggu pergi ke Selangor, pergi ke Ipoh, pergi ke Malaka, pergi ke Petaling, keliling, pergi ke Masjid Busi, sampai ada ibu-ibu yang nanya saya, Ustadz Somad, iya makcik, mak Ustadz ikut ke dalam rombongan, enggak, mak saya tak ikut. Maknya di mana? Di Pekanbaru Riau. Kenapa makcik? Saya nak jumpa dengan mak Ustadz Somad. Kenapa cari mak saya? Ngomong aja sama saya. Karena ini pasti dibentuk oleh seorang ibu. Dia mau cari mak saya. Dia mau tanya gimana dulu ibu membidik anak ini. Waduh, ternyata dia cuma mau cari mak saya. Di balik seorang laki-laki yang sukses, maka di sana ada seorang ibu mendidik yang luar biasa. Sekarang kan sering kita dengar ungkapan di balik seorang laki-laki yang sukses ada seorang perempuan yang luar biasa istri betul tapi setelah dia ketemu istri itu kapan 25 tahun sebelum itu seorang perempuan mendidik dia tapi kalau laki-laki kalau perempuan di balik seorang perempuan yang sukses ada seorang laki-laki yang stres kalau dia tidak patuh sama suami kalau ada keterangannya nah datanglah mahasiswa nemuin saya Pak Ustadz Somad ya Ustadz masih kenal sama saya kenal mahasiswa bapak dulu ya saya sehari-hari dosen di UIN Suska Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru ya. saya mahasiswa bapak dulu masih ingat Ya, masih ingat saya sudah tamat kuliah pak alhamdulillah sudah kerja pak alhamdulillah belum nikah Pak naus Dulu kan Ustaz pernah ngomong di lokal, kata Ustaz kalau mau cari istri itu sifatnya empat, kaya, bangsawan, cantik, dan taat beragama. Ustaz bisa nggak nyarikan saya yang ada empat-empatnya? Saya bilang kalau saya ketemu ngapain saya kasih ke kamu? Artinya apa? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tidak punya cacat, seumur hidup gak bakalan punya kawan. Siapa yang mau cari mantu yang gak bercacat, seumur hidup orang duit mantu. Siapa yang mau cari suami tidak bercacat, seumur hidup akan jadi gadis tua. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dikit, anak mantu saya ini kurang Pak Ustaz apa kurang putih berarti hitam hitam manis kita yang sebagai teman-teman sahabat jangan membumbui mengompori ketika dia curhat mbak aku rasa nggak senang dengan mantu ini kenapa dia terlalu hitam oh manis kok Jangan kita katakan mantu kamu hitam manis ya, ya bahaya nih. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kita membawakan angin segar. Jangan kita menyemprotkan api di tengah lalang kering. Itulah kita. Mbak, saya kurang senang nih mantu saya gayanya kampungan gak apa-apa yang penting kan agamanya kata Ustadz kemarin yang penting agama itu yang tidak akan lapuk karena hujan tidak akan lekang karena panas mana contohnya ya ini ibu-ibu bisa berkumpul, bisa bersama. Pak Ustadz sudah dapat empat-empatnya. Alhamdulillah. Nanti dialah yang diikat oleh anak kita. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati tunai jangan mahar pakai Al-Quran sah tapi kita nasihatkan pilihlah Al-Quran sebagai bacaan bukan sebagai souvenir penghias lemari bukan sebagai akad pelengkap urukut nikah tapi sebagai pedoman hidup setelah dia menikah maka dia pun akan diberikan Allah rezeki hamillah dia selama hamil itu apa yang dia baca dia akan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, الرحمن الرحيم hakim, innaka laminal mursalin kenapa dia baca yasin karena ibunya dulu selalu dia lihat baca yasin maka ketika ibu baca Quran anaknya tenang di dalam sambil dia mengaduk kopi susu suaminya dia baca salawat Salatullah Salamullah Suaminya tenang Anaknya di dalam pun tenang Buka surat dalam Al-Quran Al-Insan Yang dibaca subuh Jumat oleh imam pada rakaat kedua هل أتى على الإنسان حين من dahri lam yakun syai'an mazkura manusia bukan apa-apa bukan siapa-siapa setelah itu dijadikan Allah Ta'ala dia faja'alnahu sami'an basira manusia bisa mendengar dan bisa melihat ternyata setelah penelitian anak dalam kandungan bisa mendengar anak yang di dalam itu bisa mendengar maka dibuatlah acara tur di Rusia Moskow tur ke museum yang boleh ikut tur ini mohon maaf hanya ibu-ibu hamil lima bulan ke atas Ustaz Somad kalau mau daftar nggak diterima Ustaz mau ikut ya hamil dulu setelah ibu-ibu hamil dibawa tur di mana dibawa museum apa yang dilihat mereka melihat lukisan-lukisan klasik di dinding museum. Telinganya mendengarkan musik-musik Beethoven, simfoni, Mozart, musik klasik. Ternyata menurut penelitian di Rusia, ibu hamil yang melihat pemandangan, telinga mendengar suara musik lembut, anaknya menjadi lem lembut bukan lembu. Anaknya jadi lembut itu baru diketahui orang Rusia sekarang. Islam sudah mengajarkan sejak lama. Apa ajaran Islam? anak didengarkan bacaan Al-Quran, suruh zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kebetulan suara mantunya cantik. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي azim anaknya tenang ibunya tenang kalau jantung ibunya tenang maka jantung anaknya juga di dalam tenang Pertama, cari ibunya. Setelah ibunya dapat, ibunya mengandung, berzikir, bersolawat, baca Quran. Anak tangga yang kedua, selamatlah anak di dalam. Ini sekarang, saya dari tadi, yang anak itu duduk di pangku. Yang anak ini duduk minum. Yang anak ini dengar ceramah. Yang anak ini duduk khusyuk. Saya pernah ceramah di rumah orang naik tangga turun tangga lompat sana lompat sini lari sana bingung saya ceramah. Datanglah ibu-ibu, mohon maaf ya Pak Ustadz, anak kami memang nakal, iyalah saya Anak kami memang nakal, iyalah saya bilang. Mana ada anak nggak nakal sekarang, anak kucing aja nakal saya Pak Ustadz, gimana ya, kenapa anak-anak kami ini nakal? Jangan tersinggung ya, ya janji, janji, swear, mm -mm. Tahu kenapa dia? Coba dulu. Ini saya yakin kalau dulu dibacakan solawat waktu dikandung, pasti dia tenang. Tapi kenapa? Dinyanyikan kucing garong. Makanya dia makan kucing. Kucing garong itu kan bahasa Jawanya perampok. Es krim kawannya tarik. Kue kawannya tarik. Sana. Wajah ibunya luka. Ibu kenapa? Dicakar anak saya Pak Ustaz. eh itu kucing garong mantu ibu yang suka musik yang suka musik memasukkan setan ke dalam telinga musik memasukkan setan ke dalam hati kebetulan dia baca surat pendek itulah yang menolong menenangkan dah sampai akhirnya anak itu lahir 9 bulan 10 hari di tempat ruang transit dulu katanya dalam kitab fikih itu orang bisa ngandung sampai 2 tahun Dulu baca kitab-kitab fikih. Dua tahun ya, karena waktu itu belum ada se sesar. Dua tahun. Bayangkan lahir dua tahun begigi bisa makan jengkol langsung. Sekarang enggak, asal udah 9 bulan sepuluh hari belah sesar. Nah, setelah anaknya lahir, masuk tahap yang ketiga. Apalagi si ibu, ini saya urutkan. Tangga pertama, fit and proper test. Tangga kedua, mengandung baca doa zikir solawatan. Tangga yang ketiga, dia pun memegang anaknya. Tadi dia melahirkan meregang nyawa. Berkeluar keringat, bahkan urat tangannya saat melahirkan. Dulu ibu-ibu melahirkan begitu susah. Makanya dulu kalau ibu-ibu nasihatin anak, "Nak, kamu harus sayang taat sama aku. Aku melahirkan kamu meregang nyawa." Ibu-ibu zaman sekarang enak melahirkan, mencembuang ingus saja, lahir. Operasi sesar. Makanya beda ibu-ibu yang melahirkan, rasanya luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustaz? Entahlah, saya tak tahu. Nanti saya ceritakan, ala Ustaz macam pernah aja, kata ibu. Nah, ketika naik anak tangga yang ketiga, apa dia? Ibu mulai meletakkan si anak di sebelah kirinya. Datang bidan membawa. Bu, anaknya. Padahal tadi dia hampir mati. Sakit. Begitu melihat janinnya, sakitnya hilang. Dia senyum. Kenapa? Dia melihat buah hati belayan jiwanya yang sudah dikandung 9 bulan 10 hari, dia susukan anaknya. Dalam Al-Qur'an disebut wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Mengandung, menyusukan anak selama dua tahun. Sekarang orang tidak mau menyusukan anak. Lalu anak diserahkan ke mana? Al-Baqarah sapi betina. Jangan heran sifat sapi turun ke anak. Saya ngajar di kampus, sedang menjelaskan di depan lokal. Jadi mahasiswa sekalian, permasalahan umat Islam saat ini yang sedang kita hadapi adalah problematika umat. Eh, dia nyantai update status. Saya menjelaskan depan lokal. Saya nengok dia heran. Ini anak kenapa nih? Apa tadi salah makan? Apa kesambet ini? Lama saya bingung. Kapan Ustadz dapat jawabannya? Saya dapat jawaban kenapa anak sekarang tidak peduli kepada dosen, nggak peduli pada orang tua, karena dapat jawaban pas hari raya Idul Adha. Idul Adha saya melihat 10 sapi dipajang, ketika sapi pertama dipotong, 9 sapi nggak ada yang peduli. Yang makan tetap makan. Kawannya bersimbah darah, dia nyantai aja. Baru saya paham, oh air hujan tidak jatuh jauh dari pincurannya. Sifat ibu turun ke anak. Sifat sapi yang cuek tak mau tahu turun ke anak. Makanya jangan. Jadi kami gimana nih Pak Ustadz? Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kita perbaiki baik-baik jadi anak tangga yang ketiga, susukan anak. Saya suka dengar RRI. Kalau sore mau berangkat berceramah malam, susukan anak anda enam bulan tanpa makanan tambahan. ASI eksklusif. RRI. Departemen Kesehatan. Jika anak anda susu ASI eksklusif, tulangnya akan kuat terhindar dari osteoporosis, otaknya akan cerdas, kebal penyakit, dan hubungan emosional dengan ibu dekat dan rapat. Betul, padahal itu aslinya dua tahun, ditawar oleh dinas kesehatan menjadi enam bulan. Dulu anak-anak kecil mandi sungai. Saya rumah dekat sungai, mandi sungai kena hujan sampai biru bibir. Nggak ada demam, nggak ada sakit. Kenapa? Susu ibu sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Makanya ibu nanti punya mantu. Nah, kamu ini kan mantuku. Aku tidak ingin cucuku menyusu kepada Al-Baqarah. Maka kamu susukan. Jadi mamah dulu menyusukan anak. Mama enggak. Kenapa? Belum dengar ceramah apa boleh buat tapi kamu yang sudah nonton video ini maka dengarkan baik-baik karena ini adalah hak anak jangan sampai anak tidak mendapatkan haknya luar biasa anak dulu cerdas daya tangkapnya Ustaz, mak saya orang kampung saya nyusu dengan mak saya karena setelah saya baca hadis, saya baca ayat, saya kaji, saya tanya lagi mak saya. Saya dulu mak nyusunya sama sapi apa sama kambing? Enak aja kamu sama saya. Mengalir darah saya dalam darahmu. Oh, begitu ya. Nih, pendidikan. Yang keempat, dimasukkanlah korma ke dalam mulutnya. Namanya teknik bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas, fakultas teknik sipil. Teknik industri, teknik korma. Tapi jangan masukkan korma bulat-bulat kormanya dikunyah. Setelah dikunyah, airnya diperaskan. Ma, kata anak yang sudah besar, ya, tadi adik dikasih kurma ya, iya. Kenapa dikasih kurma? Pokoknya buat aja, jangan tanya-tanya. Nanti banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Ternyata tempat yang paling nyaman di dalam dunia ini adalah perut ibu-ibu. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kenapa? Ketika cuaca di luar panas, tinggal di Afrika Utara, 50 derajat Celcius panas, tidak ada bayi yang melompat kepanasan. Karena di dalam itu adem, ayam, tentrem, sejuk, tenang, nyaman. Ketika di luar dingin, tinggal di kutub utara, di bawah 0 derajat, tidak ada janin yang beku di dalam. Kenapa? Di dalam hangat. Tapi begitu dia keluar ke dunia, cuaca ekstrim. Makanya bayi yang prematur dimasukkan ke dalam apa namanya? Inkubator. Saya sangka oven. Masuk ke dalam cuaca stabil. Nah, memanaskan badannya dari luar dengan selimut. Dari dalam gimana? Kalau bapaknya manaskan badan dari dalam minum bandrek, anak dikasih bandrek mati dia. Jadi gimana caranya? Masukkan cairan gula, itulah sunnah Nabi. Masuk cairan korma ke dalam. Utamanya cari orang soleh. Makanya sahabat Nabi membawa anaknya ke Nabi. Ya Nabi kasih. Nabi makan korma, kasih ke mulutnya. Lalu dia makan, hangatlah badannya. Ini sunnah. Anak saya kemarin belum Pak Ustadz, sekarang udah kelas 2 SMP. Boleh saya kasih? Hmm, dia udah makan pecel lele. Maka dudukkan anak mantu ibu sejenak. Kamu, kalian, lajang, sudah nikah, dengar nih baik-baik. Ini langkah-langkah kalau kalian nanti punya anak. Apakah mesti berurutan? Nyusu dulu, makan korma dulu, baru azan dulu? Enggak mesti. Azan dulu boleh. Makan kormanya dulu, tahniah boleh mau susukat boleh yang penting mana yang tiga-tiga ini sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu yang ke enam masuklah akikah. Kullu mauludin setiap anak murtahanun biaqiqatihi anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Lalu bagaimana menebus? Ibu kebetulan nggak ada duit. Gimana nih Pak, anak kita mau masuk sekolah? Ya udahlah kita gadaikan ada surat tanah. Nanti ketika ada duit, tebus. Bu, pinjam uang sebentar ya, satu bulan. Jaminannya mana? Ini cincin. Nanti ketika ada uang, tebus. Anak itu tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tiga cara menebus anak. Pertama, tuzba'u anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukur rambutnya. Rambutnya dulu di dalam itu bercampur dengan darah hitam najis kotor. Cukur sama kasih nama yang baik-baik. Nama perempuan Khadijah, Aisyah, Fatimah. Kalau nama laki-laki yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad, Muhammad, Ahmad, Hasan, Hussein. Ini orang sekarang buat nama macam-macam entah nama nama, nama artis nama. Nama kamu siapa? Joda Akbar. Kok hidungnya pesek? Gak sesuai dengan nama. Nama, baca absen. Saya kalau awal semester satu lokal 30 orang. Michael, hitam mencemarang. Bayangan Michael putih. Siapa namanya ini? Camry. Eh, saya sangka merek Toyota. Bapak kamu dulu waktu ibu mu hamil ingin punya Toyota Camry ya? Bukan pak. Terus kok namanya Camry? Ini saya lahir 17 Agustus. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihlah nama yang baik. Kalau sudah terlanjur Camry buat Muhammad Camry atau Camry Abdillah. Kan mantap. Nah, kasih nama cukur rambut rambutnya ditimbang seberat apa maka sedekah perak perak satu gram tujuh puluh ribu Ustadz tahu dari mana saya ngikat cincin cincinnya perak Pak perak berapa satu gram tujuh puluh oh berarti kalau berat rambutnya sepuluh gram tujuh ratus ribu kalau beratnya satu on seratus gram kalilah Berapa tuh? 7 juta. Kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kiri sebelah, kanan sebelah, belakang. Saya mau pakai emas lah Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Satu gram emas 500 ribu. Rambut anaknya cuma 5 gram. 2 juta setengah. Pas lahir anaknya macam Aman Albar. Pakai perak. Apa hukumnya? Sunat. Bukan wajib. Jangan katakan wajib. Hari ketujuh potong kambing. Pak Ustadz, kami nggak sanggup hari ketujuh mertua belum pulang masih ramai tetangga sahabat duit nggak ada. Hari ke belas nggak bisa hari ke belas. hari ke satu, Tiga stasiun, tujuh, empat 7, 14, satu. Nggak juga bisa dua puluh satu. Nggak usah tengok tanggal lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, lima tahun, tujuh tahun, empat tahun. Pak Ustadz, boleh nggak kalau anak saya nanti akikahnya pas hitanan aja? Maksudnya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. nggak? jadi nggak beli kambing lagi. Pas hitan sekaligus. Oh, kalau gitu nggak usah pas hitan, Bu. Jadi seragamkan aja. Akikah sekaligus hitan sekaligus akad nikah. Ini orang irit sekali. Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 50 juta. Itu pun mungkin tabung-tabung plastik bekas. Ini cuma 2 juta setengah. Paling di Batam 3 juta harga kambing. Gak ada apa-apanya. Belikan kambing. Hari ketujuh potong. Pak Ustadz, saya ini dari kampung miskin, susah. Sekarang baru punya uang, umur sudah 40, bolehkah saya akikah sekarang? Boleh. Ibu yang belum akikah, pulang dari sini, langsung cari kambing. Potong, nanti malam saya datang. Tapi kalau sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan pakai potong rambut. Udah 40 tahun, potong tahun. Potong. Jangan pakai marhaban. Udah 40 tahun nanti saya datang dengar suara mikrofon. Marhaba Ayanur. sangka yang diayun cucunya. Eh tengok neneknya. Patah tiang ayunannya nanti. Nah, hitung namanya sodako. Pak Ustadz, saya belum akikah Pak Ustadz, apakah boleh saya berkurban? Boleh, akikah sama kurban gak ada hubung kait. Duitnya cuma 3 juta. Saya akikah apa kurban? Kurban aja, kurban yang dekat sekarang. Nanti ada duit lagi baru akikah. Akikah tidak wajib empat mazhab sepakat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali akikah itu sunat muakkad akikah saya itu tanggung jawab bapak saya tapi kalau saya mau buat hukumnya baik nggak masalah ini tentang masalah akikah. Datanglah tamu ramai-ramai. Oh saya nggak mau datanglah acara akikah anak ibu anu. Kenapa nggak mau? Saya kalau nengok kambing kumat darah tinggi saya. Belum makan kambing, baru nengok kambing kumat darah tinggi. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur kepada Allah yang memberikan anak. Wa balagha asyuddahu. Anakmu sampai usia dewasa. Wa ruzikta birrahu. Engkau dapat baktinya. Empat doanya. Eh datang si ibu nengok bayi, enggak kedengaran doanya. Tadi ibu ngomong apa? Gak tahu doanya, jadi saya pura-pura aja. Doa bahasa Indonesia boleh. Putune iki api tenan. insyaallah. Boleh. Doa nggak mesti bahasa Arab. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah dapat suami. bagus. boleh, tidak salah. Maka kita doakan. Ini adalah kebaikan. Dah selesai bertahap. Sekarang masuk tahap yang ke tujuh. Apa itu yang ketujuh? Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu salat. Wahum abna usaba'ah. Ketika berumur tujuh tahun. Tujuh tahun suruh salat. Wadribuhum fil asrah. Ketika umur sepuluh tahun Pukul. Tapi jangan karena marah sama bapaknya, anaknya yang dipukul. Kamu kenapa hilang telingamu sebelah? Mak saya dulu jewer Pak Ustaz, tanggal. Mukul nggak boleh tangan terlalu tinggi, mukul nggak boleh sampai patah, mukul nggak boleh berbekas, mukul nggak boleh pada alat vital sampai dia impoten. Maaf cakap, mukul nggak boleh sampai dia trauma, mukul hanya mendidik supaya dia sholat. Gak pernah berhenti mulut nyuruh solat solatnya umur berapa? Tujuh. Kalau solatnya umur tujuh, ngapal fatihahnya kapan? Umur tiga, umur empat, umur lima, ibu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anaknya di bawah juga sambil masak-masak. Kul huwallahu ahad. Allahu Samad maka anak dan ibu keduanya mengalir pahala ibu setelah meninggal dunia si anak ngajar ke cucu cucu ngajar ke cicit sampai seterusnya itulah amal jariah ibu bukan LCMA tidak pernah kuliah di Mesir bukan ustazah tapi punya murid yang mengamalkan sampai ke anak cucu didik anak-anak kita Nak, sudah hafal Fatihah? Belum. Dengar mama ya. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب Alamin Ustadz dulu belajar ngaji sama siapa? Saya belajar ngaji dari alif-alif sampai khatam Quran dengan mak saya Mak Ustadz guru? Bukan Mak ustad ustazah? Tidak. Mak ustad siapa? Perempuan biasa, bukan sekolahan, tapi dia dudukkan saya. Masih ingat saya ngaji. Setelah saya hatam Quran, dia tidak merasa lebih pandai, diserahkannya ke guru mengaji. Umur belum sampai tujuh tahun, saya dibawa ke guru mengaji. Pak Ustad, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini Alip Alip, ingat saya waktu itu. Alif dia teh alif di bawah, ya alif depan u a i u. Alif dua di teh an, alif dua di bawah in, alif depan un an in un. Ternyata ibu-ibu senyum, yang senyum berarti udah tua. Kalau anak-anak gadis sekarang nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka ngaji pakai ikro, a a a bataba batata, basaba. Nah, nah, Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alip-alip. Ini beras satu kaleng. Saya di kampung, ngaji dikasih beras sama minyak lampu. Yang di ujung rotan di belah empat. Nanti kalau anak saya bandel, nakal, jahat, pukullah dia Pak Ustadz. Saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa bas Rupanya serius. Begitu mak saya pulang, kakak-kakak senior ribut-ribut. Saya baik, saya diam. Saya memang dari kecil baik. Wah, guru ngambil rotan, dia pukul semua kelopak, kena semua, saya pun kena. Ngadu ke rumah, ma, tadi dipukul guru, mau ditambah lagi. Begitu mendidik anak. Kenapa anak sekarang banyak kurang ajar? Begitu anak yang ngadu dia datang. Gumpul tiga. Orang tua, komisi perlindungan anak, dibantu polisi memenjarakan guru. Akhirnya guru sekarang gak berani buat apa-apa. Murid merokok ribut, bantai suka hati kalian. Yang penting saya 3D, datang, duduk, diam, dapat duit. Guru sekarang ditekan luar biasa. Saya tidak setuju dengan guru yang mukul murid. Guru stres, di rumah bertengkar dengan istri, di sekolah nempeleng. Itu guru nggak betul. Tapi jangan semua guru. Sedangkan Abdul Somad dulu yang dipukul, yang ditempeleng pakai rotan, tidak semuanya jadi orang. Kawan-kawan saya tak semuanya jadi orang. Banyak juga yang jadi setan, jadi hantu. Apalagi zaman sekarang. Ini yang merusak. Yang merusak kepala Abdul Somad ini. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya nggak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Anak saya sekarang, wow, yang merusak Wonder Woman, Spiderman, Catwoman, Batman, semuanya nakal. Batman kan baik, apa baik? Sempaknya di luar. Mana baik? Tak sopan. Celana panjang. Nanti kalau di kamar anak ibu ada gambar Batman, Wonder Woman kasih pakai kain songket. Kita di bumi Melayu harus pakai songket. Nanti anaknya pulang sekolah, loh Wonder Woman, Spiderman kok wes pakai songket iki? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini semua merusak. Datang dari India, namanya Little Krishna datang dari Jepang Naruto datang dari sungai dari laut naik ke atas Godzilla datang dari atas dari planet alien yang agak baik dari Malaysia Upin Ipin itu pun ada yang jahat satu Bang Saleh bencong Bang Saleh itu bencong LGBT hati-hati anak ibu kalau nonton Ah, Bang Saleh jaga perpustakaan buku. Cepat baliknya. Anak-anak. Ah. Ustaz kok tahu? Saya nonton juga. Ustaz harus hidup di tengah anak-anak Ngerti permasalahan anak Jangan cuma ngaji tafsir, fikih Hidup kita ini bagaimana sekarang Saya kecil nonton cuman TVRI Sampai jam 12 siang Itu pun cuman hari ahad, hari minggu Hari lain nggak ada. Ketika kami masuk SMP kelas 1, mulai kami tahu cabut. Cabut kenapa? Karena SMP sudah muncul TPI. Film pertama Mahabharata. Tuh, sekarang game online, PlayStation, Twitter, BBM, WhatsApp, semuanya merusak kepala anak kita. Belum lagi narkoba, macam-macam. Makanya ibu mulutnya nggak pernah berhenti. Tunjuk ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Macam mesin pompong rusak. Ketika ibu-ibu mulutnya berhenti, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu jangan sampai mulutnya berhenti. Kiamat sudah terjadi. Nah, udah sholat, belikan dia kain kecil. Saya adik-beradik dua laki-laki. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami berdua. Dibelikan mak saya kain kecil. Rajin sholat. Dibelikan sajadah kecil. Dibelikan peci. Dibelikan sorban. Ada motivasi. Ada iniyah yang kecil diingat. Anaknya dibangunkan sholat. Ini terkadang anak dibiarkan. Bu, sudah jam 6 anak kita. Biarlah tanggal merah, sholat kan libur. Pak Ustadz, nyuruh anaknya nggak susah. Nyuruh bapaknya. Bapak tanggung jawab orang tuanya. Biarlah emak dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Urus aja anak ibu. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah sudah pas 60 menit. Tadi setengah sepuluh, sekarang setengah sebelas. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. 600 mililiter, Cuman tuan rumah tahu. Dia buat dua botol. Panjanglah ceramahnya. Mungkin dia sudah dengar ceramah Ustadz Somad di masjid lain. Ustadz itu nanti pasti 600 ml. Kita buat aja dua botol 1200. Nah, lalu kemudian setelah itu dia pun mulai beranjak remaja. Tujuh tahun dia mulai solat. Lalu kemudian dia pun mulai yang laki-laki muncul kumis tipisnya, yang perempuan berbentuk tubuhnya, tanggung jawab makin besar. Dulu dia cuma main layang-layang, dia pulang lambat kita nggak khawatir. Sekarang anak laki-laki lambat pulang pecah kepala, bengkak kepala, anak perempuan bengkak maka jangan sampai ini terjadi. Ma, pergi sebentar ya. Kemana? Mau pergi belajar. Sama siapa? Sama teman. Mana orangnya? Ini. Pulang jam berapa? Pasang GPRS. Pasang sensor sedang berada di mana. Telepon. Sedang di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Sedang di mana? Dia pun di dalam HP-nya kita periksa. Ada tak nama saya dalam nama? Ada. Coba miss call. Tengok. Tengok. Rupanya bukan mama di situ. Security. Enggak apa-apa. Dia buat di apinya ibu adalah dia buat satpam terkejam di dunia. Enggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga, dia akan melelehkan air mata. Aku jadi sarjana karena ibuku dulu tegas. Andai saat dia diwisuda meleleh air matanya. Kamu nangis kenapa, Nduk? Aku banyak silap sama mama. Andai mama dulu tidak jadi security yang tegas, mungkin aku tidak akan wisuda hari ini. Di saat itulah kebahagiaan seorang ibu melihat putrinya berhasil menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu sukses semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanggung jawab mulai semakin berat. Sore Sabtu sore Sabtu pas hari ini Sang Don Juan datang dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah dihitan. Suara menggelegar. Begitu dia gas di depan pintu, ada orang 70 tahun yang sakit, sakratul maut kontan. Zaman dulu anak-anak kalau datang ke rumah kita, pamit ya Pak, izin ya Bu, kami pergi jalan sekarang dah. Apa kabar Bu? Sehat? anak metal datang. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Jangan. Sebentar aja makan mie ayam paling jam 9 pulang. Tidak. Sekali tidak maka tidak. Say no to bonceng. Jangan gitulah Pak, ini zaman modernisasi. Tidak, saya katakan tidak. Beranjak sedikit pun saya tidak akan. Sekali tidak, tidak. Datang ibunya dari belakang. Kasihlah mas, kita dulu lebih parah dari itu. Nangke nerosai. Inilah yang jadi masalah. Bapak sama ibu harus sepakat. Duduk dulu bersama. Bu, anak kita ini gimana? Nanti kalau saya bilang enggak, kamu enggak ya? Ya. Saya orangnya enggak sampai hati. Jadi kalau gitu gimana? Nanti saya pura-pura mules aja ya? Ya. Biar saya yang ngadapin dia. Ya begitu jangan kita berbeda pendapat di depan dia ini akan menjadi korban banyak orang sekarang tidak mau makan di piring makan di daun apa maknanya Pak Ustaz pahamilah sendiri kacau balau setelah apa terjadi terjadi datang dia berurai air mata habis tisu setengah kotak nangis kenapa mau minta uang 3 juta sudah semester tiga. Jadi apa? Tiga bulan. Utengi wis. Apa yang terjadi? Cari laki-laki, cari telepon mana? Tolong sini, kamu yang saya usir dulu datang Akhirnya kalian perlu juga dengan aku kan? Datang. Ah, Ingat, perempuan yang hamil kalau dinikahkan maka muncul empat konsekuensi. Pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa diaktif? Terserah bin kardus, bin toples, bin samford mineral water. Tak boleh. Yang kedua, kalau anak itu nanti laki-laki, dia punya adik, adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara senasab seayah, dia dianggap saudara seibu. Tiga, kalau anak itu nanti meninggal atau bapaknya meninggal, bapaknya meninggal, dia tidak boleh dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, ternyata anak hasil zina itu gadis cantik 25 tahun kemudian dipinang orang, maka bapak tidak boleh mewalikan nikahnya. Sekarang orang nekat saja itu hasil zinanya 25 tahun yang lalu. Sekarang dia enteng. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa? Anakku bukan anakmu. Tapi rambutnya sudah kami bawa ke Singapura. Tes DNA. Sama. Berarti anak saya tidak diakui. Dalam Islam DNA tidak laku. Kenapa? Dia kan anak saya. Tidak ada laki-laki lain. Kamu tidak diakui sebagai bapaknya. Karena kamu sudah curi start. Nyoblos sebelum hari H. Ini tidak diakui dalam Islam. Hati-hati empat konsekuensi. Orang sekarang enteng saja. Allah, Pak Kua kan mau menikahkan. Pak Kua tidak ambil urus. Karena dalam kitab fikih islami wa adillatu Syekh Wahbah Suhaili, perempuan hamil nikahnya sah. Banyak telepon masuk ke saya, Pak Ustadz, apa hukum perempuan hamil? Perempuan hamil nikah, nikahnya sah. Yang masalah bukan nikahnya, empat konsekuensi setelah anak lahir. Jaga botol aqua, kalau aqua yang asli, itu di botolnya ada tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Makanya dari tadi saya tak mau minum. Segelnya rusak. Bukan, bukan karena itu. Bercanda. Artinya apa? Hai anakku yang perempuan, engkau adalah timun, laki-laki itu adalah durian. Engkau adalah timun, laki-laki itu durian. Kalau kau berkawan dengan durian tak pernah untung, di atas sobek, di bawah bonyok, hancur jagalah kehormatanmu nak karena kau akan dicampakkan seperti kucing kurap di tengah hujan lebat sampaikan itu ke telinganya jangan malu, jangan takut saya nggak sampai hati ngomong Pak Ustadz putarkan rekamannya biar dia tengok ini Ustaz nih betul nggak nih ngomongnya nampaknya Ustadz aliran sesat nih kata dia saya Abdul Somad bagi kalian yang tak percaya hai saudaraku nama saya Abdul Somad S1 saya di Mesir. Saya tamat Al-Azhar Kairo tahun 2002. Terserah percaya atau tidak, ijazahnya ada di rumah, lupa bawa. Selesai itu saya dapat S2. S2 saya di Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah hadis S2. Di mana Ustaz belajar Darul Hadis? Nama negaranya Kerajaan Maroko. Jadi Ustaz tamat dari Maroko. Iya. Maroko dekat dari Maroko, Pak Ustaz. Enggak ada hubungan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ tempat saya kuliah. Kenapa Ustadz kuliahnya jauh? Betul, di Pekanbaru mahal satu semester S2 7 juta, sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Maka saya kuliahnya jauh. Di sana asrama gratis, kuliah gratis. Sampai hari ini saya mengajar di UIN mata kuliah hadis. Hari ini diundang oleh ibu-ibu majelis taklim. Jadi kalau kalian tak percaya dengan aku ustaz, waspadalah. Nah, putarkan nanti video. Nah, jadi sampaikan ke anak-anak kita, begitulah dia. Sampai akhirnya dia duduk di pelaminan, masuk yang ke delapan. Apa dia? Pendidikan sudah. Ini kita masih yang ketujuh pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan jaga kehormatannya. Pendidikan masih ketujuh pendidikan. Lapan baru menikahkan. Yang ketujuh pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan sampai kapan Pak Ustadz? dasar, menengah, atas. Ma, saya maunya fakultas kedokteran. Silakan lihat bakatnya masing-masing. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa martil. Masukkan fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik. Fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik ada dua kemungkinan. Kedokteran atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Saya tanya emak saya. Mak, aku dulu bawa apa waktu kecil? Kamu kemana-mana bawa spidol. Ada putus saya kecil bawa spidol. Rupanya saya setiap hari nulis di kampus spidol. Mahasiswa sekalian ini. Oh, dari kecil sudah nampak. Kemana-mana bawa. Bawa apa maknanya? Sekolahkan dia. Tapi jangan lupa basic agama. Ngaji, baca Quran. Dulu di pondok pesantren, tanya Ustadz Haruna Hasib. Beliau dari Sungai Guntung, Indragiri Hilir, sekolahnya bukan tanggung-tanggung. Ke Ponorogo, Jawa Timur. Di pondok pesantren pelajaran agama berapa? 20. Tafsir, hadis, ulumul Quran hadis taklili, hadis maudhu'i, mustalah hadis, ulumul Quran, tajwid, bahasa Arab, ma'ani, balaghah, mantik, bayan, fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih mukoran, fikih munakaat, fikih muamalah, fikih siasah. 20 pelajaran. Sekarang pelajaran agama yang 20 dulu di press tinggal satu. PAI pelajaran agama Islam disingkat dengan PAI. Bahasa Minang lapai lah. Lapai lah. Jangan heran PAI itu artinya was gone. Wis lunga. Maka jangan heran insinyur, MSI, SPD, tapi nggak paham agama. Kamu kok nggak paham agama, nak? Orang tua nggak ngerti, lapailah pendidikan agama Islam. Makanya masukkan sekolah agama. Saya enggak maulah anak saya jadi ustaz. Nanti jadi ustaz macam Ustaz Abdul Somad, kurus kering mau mati. Jangan mesti jadi ustaz. Pak Haji Henry sekolah agama, pesantren dari Universitas Islam Negeri, tapi tidak mesti jadi ustaz. Bisa di komisi macam-macam. Bisa berkarir di politik, bisa jadi yang penting sekarang Universitas Indonesia membuka beasiswa yang hafal Quran gratis beasiswa. Bayangkan itu. Maka bayangkan kalau anak ibu hafal Quran tapi IPA-nya tinggi, biologi, fisika, bahasa Inggrisnya tinggi. Masuk fakultas kedokteran. Setelah lulus 7 tahun dari kedokteran, koas, kuliah lagi S2, dokter spesialis, pulang ke Batam. Jilbabnya panjang, wajahnya bersih, cahaya matanya bekas air wudhu Al-Quran, masuk dia ke dalam ruang rumah sakit bawa jarum suntik. Ibu sakit, dia sabar ya bu. Salatullah, salamullah. Sejuk tangannya di kening si ibu. Belum lagi disuntik, ibu sudah sehat. Saya tanya ke dokter kemarin. Kemarin pas selesai pengajian saya tanya dokter, Pak dokter, ya Jujur Pak Dokter, ya. Sebetulnya berapa persen orang itu sehat karena obat? 50 persen. Yang 50 persen lagi karena apa? Karena motivasi hidup. Dia datang bawa jarum suntik, belum nyuntik, udah sehat melihat wajah Ini ndak masuk dia ke ruang. Dia tak pernah belajar agama. Rambutnya macam durian. Anak funky. Begitu masuk, ibu-ibu salap metal, sehat semua. Oke, okay. kukunya hitam pangki kuku hitam. Disangka ibu, itu malaikat mau Mati mereka kontak. Ini penting. Nanti dia SHMH jadi pengacara. Dia akan buka LBH, Lembaga Bantuan Hukum menolong orang-orang susah. Dia jadi dokter, dia akan buka operasi bibir sumbing gratis. Dia akan buka khitan masal. Persatuan Dokter Batam buka khitan masal mendaftar siapa saja anak-anak maupun suami yang gatal kami hitam sekali lagi jadi jangan sangka mesti anak saya harus jadi ustadz nggak penting yang penting dia paham agama saya nggak setuju kalau anak nggak suka jadi ustadz di sekolah kan pak ustadz gimana caranya sekolah ke Mesir kenapa anak saya saya mau kirim ke Mesir yang mau berangkat bapaknya apa anaknya saya dulu yang mau ke Mesir itu saya. Saya taman SD, SMP, saya cari imam masjid. Pak Imam, gimana caranya ke Mesir? Saya yang mau berangkat. Sekarang banyak anaknya dikirim. Sampai di Kairo, main band, main bola. Main band, main bola. Main band, main bola. DO, pulang. Setelah pulang dipanggil Ustadz LC. Kamu dulu kan nggak selesai. Kok tulis LC? LC itu lama di Kairo. Tidak bisa. Jadi arahkan dia. Nah, aku tidak paksa engkau. Kau mau jadi arsitek, bagus. Kemarin saya sedang di masjid, di bukan baru, datang anak muda ganteng. Pak Ustadz, boleh saya presentasi? Boleh? Sebentar Pak Ustadz, buka laptop? Ya buka. Apa ini? Saya tengok. Rupanya dia arsitek. Dia buat gambar masjid dua lantai. Ini Pak Ustadz, saya panjang untuk wudhu perempuan di depan, wudhu laki-laki di belakang supaya nanti begitu selesai sholat mereka tidak bertemu ini arah kiblatnya ini tempat parkirnya saya buat tinggi supaya sirkulasi Masya Allah yang laki-laki jadi arsitek yang perempuan jadi dokter maka dia pun apa kata si ibu yang sedang sakit ya Allah kalau ada anak lajangku kupinangkanlah dengan ini ada juga bapak-bapak yang sakit di situ ya Allah kalau mati biniku kupinanglah ini Nah, jadi apa maknanya pendidikan? Pak Ustadz, istri saya nangis. Nangis kenapa? Bongkak matanya. Anak saya saya masukkan ke pesantren. Pas kami lihat kasurnya tipis, nangis. Makannya tahu, nangis. Lengok anak-anak kena kudis gatal, nangis. Pulang ke rumah saya duduk. Sini istriku. Kamu nangis sekarang. Iya, lebih baik nangis sekarang daripada kamu nangis nanti. Kamu nangis karena anak kita narkoba. Kamu nangis karena anak kita berzina. Kamu nangis karena anak kita preman. Pilih nangis nanti apa sekarang? Oh, akhirnya istri saya diam Pak Ustaz. Enggak nangis lagi. Setelah itu saya yang nangis. Ternyata laki-laki juga hatinya lembut saya kuliah empat tahun di Mesir nggak pernah pulang walau sekali sampai lupa saya wajah mak saya nengok mak-mak orang Arab nggak ada yang mirip satupun mereka mancung semua ketika sudah pulang menikah punya anak tahu saya rindunya sama anak di situ saya tanya mak aku ini anak angkat apa anak kandung anak kandung kalau anak kandung kenapa disekolahkan saya sampai jauh ke benua Afrika, naik pesawat sampai 12 jam. Kenapa rela melepas saya? Saya lepas kamu supaya kamu jadi orang. Sekalipun gak pernah dia bilang di telepon, nah aku rindu. Gak pernah sekalipun. Sekalipun mak gak pernah bilang di telepon, aku rindu. Kalau ku bilang aku rindu, kamu pulang. Mak gak rindu sama saya. Rindu. Gimana cara mengobati kerinduan? Aku cari anak yang hitam mirip macam kamu. Kalau hari raya, dicarinya di gang-gang dekat rumah ada anak yang mirip seperti saya, dibelikannya baju, dikasih duit, diusap kepala, dicium. Begitu cara aku melepas rinduku padamu dulu. Maka saya pun juga sadar begitulah sayang orang tua, begitulah yang namanya sayang itu dididik, yang namanya sayang itu diajar. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, bukan diletakkan di celah ketiak minta HP kasih, minta laptop kasih, minta motor kasih, minta mobil kasih, neraka jahanam tempat dia. Kenapa? Ternyata dia menjadi ikut macam-macam gara-gara fasilitas, fasilitas, fasilitas. Kenapa celana sempit? Kenapa jilbabnya pendek? Beli jilbab panjang. Nih, itu celana kenapa sempit? Ini celana sempit sampai menjerit tuh paha. Tolong! Tolong! Ujungnya kecil. Kecil. Saya pergi ke mall, mau cari buku. Saya tengok ada cicil 40 ribu. Lejing. Mbak, ini untuk anak-anak apa untuk empat emak Ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar, Pak. Bapak jadul banget sih. Ini biarpun kecil, bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu celana sempit dipakai orang Amerika untuk senam aerobik di ruang tertutup convention hall sampai di Pekanbaru dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong nih. Kalaulah begini semua pakaian perempuan, selamat dunia akhirat. Tidak ada pelecehan seksual. Makanya kalau mau memperbaiki umat ini, memperbaiki umat ini lewat politik betul. Memperbaiki umat ini dengan ekonomi betul. Tapi yang paling penting memperbaiki umat ini dengan perempuan. Karena kalau perempuannya baik, suami insya Allah baik, anak-anak akan baik. Tapi suami yang baik belum tentu bisa membuat perempuan jadi baik. Berapa banyak laki-laki menjadi baik gara-gara istri yang baik. Oh, nah sampai akhirnya setelah dia dididik baik, selamat dia sampai pada usianya menikah. Jangan katakan dok nak my son come here. Kamu sudah saya sekolahkan S1. Masalah jodoh cari sendiri. Aku tidak lagi intervensi. Enggak bisa. Nanti kalau dia curhat, "Ma, ternyata suamiku. Nggak bisa. Kita harus tanya dia, pandang. Yang mana calon suamimu itu? Ini mah FB-nya. Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya. Kok bisa? Berarti hubungan sudah pu putus. Kenapa dibiarkan hubungan putus? Komunikasi harus tetap nyambung, ngobrol sambil makan, cerita, masuk ke kamarnya, tanya apa yang terjadi, pakaian kamu kenapa begini, kamu kenapa murung diam saja. Jangan kasih barang, kasih kerada, kasih suap, putus, jangan. Harus ada berkesinambungan. Dulu kalau orang mau punya mantu, yang pertama ditanya adalah agamanya apa? Kamu mau nikah sama anak saya? Iya pak. Besok datang maghrib. Pas maghrib dibawa ke surau. Sampai di surau, bapak pura-pura batuk. Eh, <clears throat> kamu yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, setelah itu ikoman. Setelah itu suruh jadi imam. Maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulu begitu. Sekarang orang tidak diajak ke surau. Mau nikah sama anak saya? Iya pak, besok datang ke kantor jam 2. Pertanyaan pertama, bisa nyetir nggak? Mau nanya, punya mobil. Kalau datang ke rumah, tadi datang naik apa? Naik ojek pak, anak saya sudah tunangan. Buka kaca, buka gorden, tengok dulu. Naik apa? Oh dia datang naik Pajero Sport. Inilah yang kulihat dalam istikharahku pak. Persis seperti ini, warnanya merah metalik. Inilah dia. Jadi kita tanya dulu asal usulnya agama. Enggak perlu pak, enggak perlu tanya. Langsung kita terima aja. Langsung aja. iya besok, kamu besok datang bawa keluarga nikah. Oke, langsung urus. Ya, Nikahkanlah aku, nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Setelah seminggu nikah, anak pun pulang berurai air mata, menangis meratap. Nangis kenapa? Kenapa nangis terus? Kenapa nangis? rental? Rupanya mobil kemarin rental sudah ditarik. Dunia tidak dapat, akhirat melayang. Makanya yang pertama ditanya agamanya apa? Yang kedua ditanya bagaimana akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang memina anakmu, kamu suka pada din agamanya wa khuluquhu akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau tidak akan terjadi kerusakan yang amat besar di alam ini. Lalu kemudian setelah dia menikah, lahirlah anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Pendidikan ini batasnya sampai kapan Pak Ustadz? Dua. Tadi yang terakhir 8 menikahkan. Habis menikahkan yang terakhir yang kesembilan pendidikan berakhir andai dia duluan mati. Kita lebih dulu tua, kita lebih dulu lahir, tapi takdir kita tak tahu. Hidup adalah siap menghadapi ujian. Ini beras satu karung 50 kilo, kita siap menerimanya. Kita akan kuat, tapi kalau kita tak siap, dijatuhkan tumbang kita jatuh. Kita harus siap andai anakku ini sakit andai nanti dia melahirkan, andai terjadi macam-macam, aku harus siap membisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Jangan takut bicara mati. Jangan takut bicara mati. Dudukkan sama dia. Anakku, dulu aku melahirkan engkau, aku menyusukan engkau, aku membesarkan engkau. Andai takdir berkata lain, aku juga yang mesti mengiring engkau ke liang lahat. Aku siap insya Allah. Tapi andai aku yang mati duluan, engkau yang membisikkan ke telingaku, La ilaha illallah. Cara membisikkannya gimana ma? Bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Suara sudah tak ada lagi. Lidah semakin memendek. Kalau lidahnya sudah bergerak sekali, stop. Jangan ulang lagi. Tengok saja. Kalau dia masih meracau, gelang emas mana? rantai mana? Ma, jangan, jangan, jangan. La ilaha illallah. Surat tanah, surat tanah. La ilaha illallah sampai akhirnya sudah. Andai engkau mati, aku yang akan membisikkan. Andai aku mati, aku ingin kalian yang memandikanku. Ibu memandikan dia berapa kali? Mandi pagi, mandi petang, mandi siang, mandi malam. Eh, eh, mandi. Makan coklat kotor, mandi. Satu hari ibu mandikan dia lima kali. Kali 360. Satu tahun ibu mandikan dia lima kali tiga seribu lima ratus kali. Tiga tahun ibu mandikan dia empat ribu lima ratus kali. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali mandi jenazah tapi dia tak tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Emaknya mati, dia buka dompet, dia keluarkan duit 100 ribu, tolong mandikan emak saya. Kebetulan emaknya dulu angkuh sombong, masyarakat nggak suka. Mereka tutup kunci kamar mandi, mereka sempat macam mandikan mobil. Tusuk hidungnya, tusuk. Makanya anak-anak dididik usulkan ke pengurus masjid Pak pengurus tolong buatkan anak-anak kami pelatihan jenazah kata Pak ketua masjid pelatihan jenazah ini mahal biayanya mahal harus beli boneka mandikan kan pakai boneka nggak usah pakai boneka cari mana anak yang nakal mandikan hmm panggil Ustadz Haruna Hashim LC Haji Haruna Hashim LC Ustadz bisa datang ke masjid kami acaranya apa penyelenggaraan jenazah supaya anak kami ingat mati orang tua nanti kalian mati jangan serahkan ke orang lain yang paling baik adalah keluarga tutup jangan orang lain melihat auratnya tidak ingin dilihat oleh orang asing kalian yang paling baik maka dimandikan anak yang bandel tadi diburus pakai rinsu Habis itu bawa kain kapan, letakkan itu kapas kapur barus ke hidungnya. Balut dia ikat, masukkan ke liang lahat. Insya Allah yang bandel-bandel baik. Sudah banyak yang berubah. Anaknya baik Pak Ustaz, bapaknya, bapaknya mandikan. Dah, habis. Sembilan anak tangga. Habis. Game is over. Selesai andai Ustaz Abdul Somad mati maka ini akan mengalir sebagai amal jariah insyaallah amin ya rabbal amin pas 1 jam 25 menit 1 jam 25 menit itu yang dapat saya sampaikan selama menyampaikan ini banyak cakap kata-kata kasar menyinggung perasaan tak layak di hati ibu-ibu saya tidak merasa ceramah pagi ini karena kalau ceramah itu kan mesti jaga wibawa assalamualaikum warahmatullah. Hari ini saya tak merasa ceramah. Saya hanya merasa sedang ngobrol dengan makcik saya, dengan kakak saya. Karena kalau ceramah ini, kalau hati kita sudah kaku, tapi hari ini tidak. Saya merasa cair saja. Mengalir saja. Kenapa? Karena yang mendengar ini pun ternyata hatinya sudah siap menerima. Diawali dengan salawat banyak orang nggak mau lagi pakai gendang, tapi hari ini bukan sekedar gendang. Ini terus, anak-anak kita latih terus, ibu yang semangat terus. Cuman kadang beberapa syair ini ada yang tak sesuai ajaran Islam. Mana yang tak sesuai? Bismillah tawassalna billah la la la la la Maknanya sudah bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassul nabilah kami bertawassul kepada Allah. Eh, booking vokalnya jawab. La la la la la. Robah jadi na na na na na. Ah, tapi di sini saya yakin sudah bagus semua. Lalu kemudian nanti pas mengayun anak dibacakan Al-Barzanji. Ada tradisi baca Barzanji? Ah. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه dibacakan karena siang ini kita sudah mau cepat makan kata tuan rumah maka siang ini tidak dibacakan dari aljan langsung saja potong walamma tamamin itu namanya barzanji winzip namanya walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tuf توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله Allah Allah Ustadz tahu baca Barzanji itu dari mana saya nggak pernah belajar ke guru kenapa Ustadz tahu Barzanji setiap acara ngayun anak saya ikut mak saya Setiap acara saya ikut main-main, dapat ingat tuh dapat pulut kuning, dapat uh, telur. Ternyata membawa anak itu pendidikan luar biasa. Anak jangan dibawa, nanti anak ribut. Enggak apa-apa. Kalau ada ustadz marah, anak-anak apa ribut ini? Itu ustadz macam lahir langsung dewasa aja. Nah, ini mereka nampaknya nggak peduli dengan ceramah ustaz, tapi sebenarnya mereka sedang merekam sampai dewasa mereka akan bawa anak-anaknya dan di saat mereka menonton video ini meleleh air mata mereka. Apa kata mereka? Untuk almarhum Abdul Somad LCMA Al-Fatihah. Mengalir doa Al-Fatihah dari Batam ke Pekanbaru. Itulah amal yang kita inginkan. Ibu yang rajin baca Quran, ikut program Odoj, one day, one juz, putus. Setelah mati tak ada orang baca Quran. Pernah nengok orang mati baca Quran? ada. Setelah ini rajin solat doa, solat tahajud, solat witir, solat tasbih. Setelah meninggal dunia putus, tapi ada amal yang tak putus. Inilah dia. Saya laki-laki khawatir. Kenapa? Karena kalau perempuan sorga di bawah tapak kakinya. Saya mau nasihati anak saya, anakku, kamu harus patuh sama aku karena sorga di bawah telapak kaki bapak. Hadisnya mana pak? Enggak ada. Tapi kalau ibu-ibu ilzam apa samal jannah, urus tapak kakinya kau dapat di surga di sana. Ummuka, your mother. Ummuka, mbokmu. Ummuka, amaang. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat tiga kali? Saya yang ustadz cuma dapat sekali. Kenapa ibu dapat tiga kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang ingin dapat tiga, ah, cobalah yang tiga. Tak ada. Ah, oleh sebab itu, kebersamaan kita ini mesti dijaga terus. Buat acara-acara bulanan, tiri bulanan, ada mengayun, hiburan. Tadi saya lihat ada Qasidah al-burdah. Qasidah artinya syair. Al-burdah artinya selempang yang ada di bahu. Itu burdah. Selempang yang diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti kerudung namanya hutrah. Masjidil Haram imamnya pakai hutrah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah ada tiga. Di bahu burdah, di atas lilit bur imamah. Kalau dia memanjang gutrah. Kenapa kosidah itu disebut burdah? Karena sahabat Nabi memuji-muji Nabi. Ketika dia memuji Nabi, Nabi kasih hadiah. Langsung dia buka burdah. Maka disebut tul burdah. Nanti anaknya nanya, ma ini apa namanya? Kosidah. Kosidah itu apa? Kosidah burdah. Artinya pokoknya sejak mama kecil memang udah itu namanya jangan terlalu. Nah, ini udah dijelaskan Ustadz Abdul Somad kemarin. Ada tiga katanya. Ada yang di bahu, ada yang di kepala, ada yang dililit ada yang manjang. Apa namanya, Ma? Itulah Mama gak pula ingat entah apa itu kemarin. Tapi insya Allah Qasidatul burda puji-pujian untuk Nabi. Ada namanya Al-Barzanji, ada namanya Simtud Durar, ada namanya Qasidatul burda ditulis oleh Imam Al-Busiri dan ini semuanya adalah solawat-solawat memuji Nabi supaya anaknya semua ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Di akhir majelis doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ada ibu yang mendidik anak dengan tulus ikhlas.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 Jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan harta yang halal untuk kami wali ummahatina ibu yang sudah melahirkan kami meregang nyawa, bersimbah darah, titik puluh keringat dan air mata mereka membesarkan kami ya Allah. Andai mereka masih hidup saat ini dapat kami datang bersimpuh, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi hari ini sebagiannya sudah menghadapmu ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan selain doa. Rabbana firlana zunubana wali walidayna warhamhuma. Sayangi mereka. Kama rabbayana sawira. Sebagaimana mereka sayang kepada kami, begitulah engkau sayang kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah waqihim azaban nar selamatkan mereka dari api neraka waqihim azabal qabri selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكar anak-anak kami cucu kami selamatkan mereka dari zina selamatkan dari narkoba selamatkan dari perbuatan fasik selamatkan dari perbuatan mungkar selamatkan mereka dari segala yang merusak akal pikiran badan fisik tubuh mereka ya Allah Allahumma ahina bil iman hidupkan kami dengan iman wa amitsna bil iman matikan kami dengan iman wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman Allahumma ja'al akhir kalamina jadikan ucapan terakhir kami indantihai ajalina saat ajal kami tiba saat kami mati menghadapmu saat Israel mencabut nyawa kami saat anak cucu keluarga mengelilingi kami saat kami meregang nyawa izinkan yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Dulu saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya La ilaha illallah Kami ingin saat dia berhasil jadi orang Kami ingin saat dia dewasa Kami ingin saat kami melepasnya Dia lepas ke telinga kami dengan ucapan La ilaha illallah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina su'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana. Kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taufir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami wa tarhamna. Kalau engkau tidak merahmati kami.